Maka itu kalau kita lihat mengapa Allah berfirman dan pahalanya begitu diburuk oleh Allah. Nah, di sini masalahnya. Maka puasa diwajibkan oleh Allah kepada seluruh umat Nabi, Nabi dan Rasul. Nah, jelas? Jadi dengan ada puasa, Nabi bersabda, As-sawmu Puasa itu adalah perisai Amin. Baik, dengaling-aling tutup menjaga orang dari ajakan hawa hawa Nah, puasa yang demikian tadi sudah begitu ringan, wajibannya cuma dua. Aniyatul wal imsa, niat dan imsa, sudah. Jadi niat dan imsa. Setiap malam harus niat, lalu imsa, imsa tadi mencegah makan, minum dan sebagainya. Maka karena Nabi Muhammad SAW bersabda <coughs> malam itu siyama minal lain fala siyama siapa yang tidak memalamkan niat puasa tidak dianggap puasa ada yang lain malam yakzim ala saumi qabla fajri fala siapa siapa yang tidak pasang niat puasa sebelum fajar maka tidak dianggap puasa kalau begitu jelas dan nyata bahwa puasa setiap malam harus niat. Orang tanya, niat itu kan biasanya muktarinan juga ini. Aniyatu hiya qasdu syai'in muktarinan bibi' lihi wa mahalla Niat itu bersama dengan menjalankan. Kalau niat sholat bersama takbir, niat itu bersama bersungka, tapi sekarang kalau kita ini puasa, niatnya fajar. Wah, Nah begitu. Loh, katanya muktarinan. Iya. Tapi kalau puasa akan dijadikan muktarinan, ini berat. Tidak bisa. Kalau umpama waktu akan fajar kita harus niat, kalau gitu sebelum fajar semua orang yang bangun menghadap ke timur melihat apa? Fajar. Wah ini berat. Nah, Islam ini enteng saya katakan tadi, ringan. Malah kalau kira-kira ada jalan buntu, bagi saya nggak ada jalan buntu. Nah ini kemungkinan repot sekali terbuka lagi. Iza dhaqal amru etasaha. Iza dhaqal amru ittasaha. Ini peraturan itu. Kalau sudah perkata sempit, longgar lagi. Nah, maka niat puasa diperluas waktunya oleh Allah SWT mulai maghrib, sejumlah maghrib sampai akan fajar. Di sini niatnya puasa dan berapa cukup niat satu kali dalam hati sesudah niat makan minum itu itu nggak usah niat lagi sudah jadi kalau sudah niat sudah niat dalam hati mengucap ini ini mustahab Nah, wajib sama wajib an adai fardhi syahr Ramadan hal sana lillahi ta'ala saya niat melaksanakan puasa Ramadan tahun ini terus. Dan niat tidak usah dibaca terus. Kadang-kadang sudah subuh itu bisa nah, itu itu itu yukillah habis subuh ini disuruh siapa ya? kalau tanya bagaimana langgar sampai untuk nawa itu somarotin itu anak kecil itu ya nah, anak besar itu bagaimana tidak ada niat zikir bukan niat bukan kalau niat kalau sengaja niat malah batal puasanya sudah disebut, jadi zikir bukan Anggap baca 100 kali, nggak dapat ganjaran. Ganjaran apa? Nggak ada, ada apa ganjaran Niat bukan, pahala bukan, dikit bukan, malah kalau nawa itu niat betul-betul batal puasanya. Ini kadang-kadang ada langga langga masjid dan ya. sudah ada sebuah la tidak kuat biasa sudah malah itu coba itu begitu berulang nah, lain masalahnya ini belajar kalau tidak mengaji ilmu jadi Demikian setiap malam. Orang tanya, bolehkah kita niat puasa Ramadan sekali untuk satu bulan? Tidak ada puasa satu bulan. Mana ada puasa satu bulan? Kalau puasa satu bulan siang malam, bohong. Nah, puasa satu bulan puasa ini sudah diperingat oleh Allah fajar sampai maghrib sudah maghribnya nggak puasa lain lagi sudah usahanya sudah saya tunjukkan adalah puasa tanggal 1, 2, 3, 4, 5 puasa tanggal 6 datang bulan atau orangnya sakit tidak puasa ya tanggal 6 5 hari tidak puasa tanggal 6 rusak puasanya 5 hari batal tidak Kenapa nggak batal? Nah, karena tidak jadi apa? Satu. Tidak ikut batal ini. Ini nggak ikut batal. Kenapa? Yang rusak kan tanggal 6. Lima hari nggak apa-apa. Putus. Berarti ini sendiri-sendiri umpama satu batal satu batal semua sama di sholat arba rokaatin ya waktu tasyahud asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah batal buntut saudara ya mundur. Waduh, tidak sudah lu wudu sakit. Dan akhir mata mundur dia habis mundur cocok Allah oh, ya Rasulullah Allah. Betul masalah. Kenapa? Ya, nah, kenapa salah? Oh, jangan ya, saya batal di sini tadi. Saya batal tadi itu sudah asyhadu anna Muhammad Rasulullah mau selawat batal. Jadi saya teruskan sekarang. Eh, tidak begitu. Sampai batal lagi. Kenapa? Ini jadi satu, al-barakan satu, satu. Tapi kalau puasa tidak, setiap hari tapi batas itu sendiri. Ini satu sendiri. Terus makanya nggak puasa. Nah, jadi setiap hari puasa harus dilengkapi. Anggap puasa lima hari, tanggalnya enam gila orangnya, bagaimana? Dapat lima hari, tanggal enam munting dia. Ya, gila, gila, gila. Bagaimana? Apa rusak lima hari ini? harus ya, rusak yang tanggal enam ini. Dua hari gila, tanggal delapan sembuh lagi. Ya sudah, ini yang kosong. Tidak ikut sana, tidak ikut sini, ya, sendiri-sendiri loh. Nah, karena sendiri-sendiri harus kita lengkapi sendiri-sendiri. Ada orang kemauan dan sekarang sudah berazam kemauan tidak apa, Tapi dia sendiri-sendiri tiap malam matinya. Nah, maka dalam hukum syariat ada hukuman. Kalau ada orang malam Ramadan lupa niat, lupa niat, tidak terbayar puasa sama sekali, sama sekali tidak ada niat bangun jam 5 setelah subuh sudah sholat omong-omong oh ini hari puasa Waduh saya tadi malam nggak ingat sama sekali nggak niat puasa sama sekali ini bagaimana tidak jadi puasa tidak sah puasa. dan kena hukuman kena hukum apa hukumnya tindakan hukum wajib dia mencegah makan dan minum wajib dan berupa orang puasa wajib itu dan nanti wajib qadha. Jadi harinya tidak sah puasanya karena apa? niat. Dan kena hukum. Wajib insaf merupakan orang puasa. Ini hukuman, ini tindakan hukum. Kena hukum. Lantas wajib qadha. Hanya tidak dosa karena lu lupa. Lupa dosa. Agar kalau orang lupa punya, maksudnya dibantah punya itu. Ini sesuatu bagaimana yang puasa, wadah kota betulan, banyak sih saya makanan. Nah, Kasar sendiri, tidak bisa itu. Jadi wajib dia imsak, wajib neker, wajib merubah orang puasa. Ini namanya tindakan hukum. Jadi tiap malam harus niatnya sendiri. Lalu imsak tadi sudah makan. Lalu kalau waktu puasa Lupa itu nggak apa. Asal lupa. Lupa makan, lupa minum, nggak apa-apa. Puasa itu terjadi. kalau lupa, lupa itu nggak ada, nggak ada hukumnya. Jadi lupa semua. Anggap biasanya orang sesuai Jumatan, sesuai Jumat itu pulang, ya, makan. Nah ini Ramadan, puasa, sudah pulang Jumatan lupa kalau dia puasa. Pulang, pulang masuk di dapurnya, ya sudah sudah makan sudah makan satu piring, tambah lagi setengah piring. Ya, satu setengah piring, ada pisang buat kasar, saya lalu dan Sejak sudah, kenyang, esnya datang. Pak, sampai, iya, biasa, Pak. Bukan puasa, astagfirullah, lupa. Lupa dia. Bagaimana? Gak apa-apa, itu respon. Sama Allah ini. Itu rezeki dari Allah ini. Rezeki cuma-cuma. puasa Puasanya bagaimana? udah jadi. Gak apa-apa. Sudah yang mengingatkan ini harus hati-hati, harus bijaksana. Orang amar ma'ruf nahi mungkar mengingat orang tahu. Sekarang ini orang, ini orang lupa. Kalau dia mau makan, kita katakan sampai. Tapi kalau dia sedang makan, makanan masih di mulutnya, biarkan dulu. Jangan dikejutkan. Masih baru. Aduh, sampai puasa. Nanti dulu masukkan. <laughs> Nanti dulu masukkan. Jadi masukkan sengaja loh sekarang sudah saya batal ya. atau bingung mau keluar bagaimana masuk bagaimana di sini yang salah siapa yang menginginkan nah, ini ini orang menginginkan tidak tidak tidak tidak sama nah, di sini maksudnya ya, jelas begitulah ketentuan ketentuan dalam bahasa maka semoga apa yang saya sampaikan ini insya Allah menjadi manfaat dan ini juga insya Allah saya lanjutkan mengenai apa yang ada Pak berkaitan dengan Ramadan dan kesunatan-kesunatan agar kita dapat mendapat ilmu tersebut. Kemudian perlu saya terangkan sedikit karena diumumkan bahwa Sabtu muka ada gerhana. Nah, di sini kita harus ikut syariat. Bagaimana cara syariat? Pertama gerhana bukan karena matinya orang, bukan karena hidupnya orang. Ini ayatun min ayatil lah. Nabi toh bersabda inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. Hmm. La yanqasifani limawti ahadin wala lihayatihi. Bergerhana tidak karena matinya orang, tidak karena hidupnya orang dihasap itu sudah sudah oh. Hmm. oh sudah bukan cumi itu insya Allah akan terjadi pada Sudahlah kita bagaimana? Ya ikut syariat, tunggu saja. Kalau sudah terjadi memang betul karena walaupun dicatat tanggalan falak sudah menentukan, tapi toh kita harus dia hakikatnya tidak boleh mendahului untuk melaksanakan sunat roh Rasul. Kalau sudah ada gerhana, kita sunat sholat. Untuk sholat, sunat mandi. Jadi mandi gerhana ini karena untuk sholat. Sudah sholat. Lalu dalam sholat nah, berjamaah sunnah boleh sendiri sholat gerhana sunnah dilakukan berjamaah sunnah lalu khutbah dua kali seperti khutbah jumat dan di anjir banyak doa banyak istighfar lalu bersodakoh juga bersodakoh dan Nabi mengatakan kabiru wasallu watu, wat'u tasodaku ada ajaran lain untuk wastaghfiru jadi kita campur semua hadis ini, jadi acaranya sholat untuk sholat sunnah mandi dan dalam sholat sunnah berjamaah dengan khutbah dua kali sama dengan Jumat dan yang jadi banyak doa, banyak istighfar, lalu bersaudar Kemudian untuk memanggil orang ke sholat tanpa azan, tanpa kamat, Cuma azan dan komat khusus untuk sholat wajib. Lah bagaimana? Menurut zaman Nabi Muhammad SAW, Nabi memerintahkan orang mengumumkan inna sholat jami'ah. Atau kita pakai ringkas saja as-sholat jami'ah, as-sholat jami'ah. Kita tambah doa boleh. Rahimakumullah. Ini tambahan. Doa, apa-apa. Nah, jadi umpamanya sudah lihat ada gerhana, betul ada. Pegang saja, masjid, langkah dan sebagainya, umumkan. Beberapa kali sahabat as-salah jami'ah, as-salah jami'ah. Kan orang Islam banyak siapa siapa tidak tahu. Yang tahu. Berapa kali sampai orang berkumpul sampai dilakukan. Kadang-kadang as-salah jami'ah dua rakaat. Mau lagi sampai banyak orang harus lain as-salah jami'ah, as-salah jami'ah. Sampai rahimahullah. Salat gerhana ada empat macam caranya. Ada rukun biasa, sunat-sunat biasa. Ya harus ada yang utama. Ada yang rukun, ada yang biasa. Tapi dua berdiri, dua fatihah, dua kali berdiri, dua kali fatihah, dua kali surat, dua kali rukuk, dua kali tijar, dua kali sujud. Dalam setiap rokaat ada lagi dua kali berdiri, dua kali fatihah, dua kali surat, dua kali rukuk, apa tiga tiga kali berdiri, tiga kali rukuk, tiga kali tidak dua kali sujud. Ada lagi empat, empat kali berdiri, empat kali fatihah, empat kali rukuk, empat kali sujud, dua kali empat kali atidar, dua kali sujud. Umumnya dipakai yang nomor dua. Jadi sholat usalli sunnata usufi samsi wakil ta'ala. Yang iman-imaman, yang makmuman. Allah Akbar, yang kabirat, ibadah fatihah, surat yang panjang. Rukun yang panjang. Lama. Mulai baca subhanallah bin azim bin puluh 21 kali. habis dia bilang 11 kali. Terus Allah bin hamidah, sunnah lagi, baca fatihah, dari surat lagi. Rukuk lagi, begitu lagi. Sami Allah hamidah, biasa dengan alhamdulillah, ke sujud dua kali biasa. Ya panjang juga, baca subhanallah ala bihamdih, sebelas dua puluh satu kali. Jadi dua ini jalan. Kemudian kalau gerhana matahari itu tidak bersuara. Sama-sama dengan sholat zuhur, asar. Jadi sama, atau tidak bersuara. Masing-masing baca sendiri. Jadi makmunya baca sendiri. Mbak Imam yang mengumumkan, mari kita nanti baca surah Fatihah, baca Amma, umpama itu lah. Ada sampai semua ya, baca semua yang apa. Ya tidak apa, bagaimana? yang nunggu imam. Tidak apa sama sekali ya, boleh baca seapanya. Boleh dulu kembali kembali ya, boleh lah Allah kembali kembali dulu Kami kembali nunggu imam. apa? Kalau sholat gerhana bulan bersuara keras seperti sholat maghrib dan jadi kalau sholat gerhana di sini harus waspada. Jadi cara-cara syariat harus kita jalankan dan tidak usah mengikuti cara model-model. Nanti semua dibangun dinding-dinding tembok-tembok semua ayam-ayam anggur dibangun orang-orang bunting terjadi populisme ini bagaimana bukan cara syariat ya kalau misalnya sedang apa sesudahnya sedang punya saudara-saudara ada punya apa-apa saudara apa sesukanya tidak ada ketentuan karena ada orang minum kalau wah ini gerhana matahari bulan syaban lalu nah, ini selanjutnya nasi lewat kalau kodok nah ini jawabannya sendiri atau sampai ini dan itu ini tidak ada misalnya sama sekali itu golongan mujarabah sahih. Jadi tidak ada zaman Nabi tidak ada, lima sapi tidak ada, yang tidak ada, dari semua tidak ada kembali kepada Syekh Abu Tasawuf dan pusat sekali. Orang jawab ada tidak ada kitabnya apa primbon? Gimana kita primbon? Kembali kepada Quran dan Hadis kita syariat al sunnah wal jamaah bagaimana mestinya. Jadi kayak gini. Ini. Adapun sekarang oleh pemerintah kalau diumumkan jangan melihat karena pengalaman di Afrika Selatan dan di Israel dulu menyebabkan buta mata ya kita jaga-jaga semua anak-anak dijaga jangan sampai berbahaya ya, kadang-kadang dengan umum itu menjawab kalau tanya <laughs> diberitahu ini berbahaya jangan lihat ini menyebabkan buta mata cek dalilnya mana Qurannya mana hadisnya nah, kalau sudah dirasakan ini pengalaman begini sama saja pagi-pagi dan jak pedes mulus nanti mana dalilnya nah, ini kan belum hasil ya. nah, ini kita pengalaman tuh kalau sudah pengalaman ini berbahaya kita tidak boleh menjadi berbahaya ada Al-Quran hadisnya wala tulku bi'aidikum kita tahu kan, jangan kamu menjuruskan dirimu kepada bahaya ini bahaya sudah, memang kayak ini bahaya. Yang pengalaman udah bahaya. Kita wajib mundur, malah wajib dalam Quran. Hadisnya lebih besar dan juga la dolar, la Tidak boleh berbuat bahaya dan tidak boleh membahayakan. Sekarang sudah diumumkan, tidak boleh lihat, meliput, menyebut buta dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Sudah kita jaga, terutama anak-anak kita jaga. jaga. Insya InsyaAllah itu semua dari adalah manfaat yang kita bersama dan dini waktunya dunia wa ada beberapa yang sehat, ada yang sakit dan sebagainya, ada hajat dan juga ada meninggal dunia. Mudah-mudahan semuanya dimaafkan Allah SWT. Al-Fatihah. Dan minggu muka kita lanjutkan masih tak puasa. Insya Allah manfaat. Sudah Allah اللهم بما كنا هديت وعافنا فيما عافيت وتولنا فيما توليت وباركنا فيما اعطيت وقنا برحمتك وما ما قضيت اللهم اجل من ضرر وارنا من مضر اللهم اجل من بلاء وارنا من بلاء اللهم ارزقنا من الخلاف وعنا لنا الصلاه من من اشكاها من احتقت يدها ومن ازقتها معاذك ولا الدنيا خير وابنا حسنها اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي العاقبه حسنه اللهم عذاب النار اللهم اصلح شر السنه ومن البريات امين ما ظهر من بيان وقال من الحكمة والظالمين والحاسدين والمزاج والكافرين لما شئت وتوسل من هذا المدير اللهم انفعنا بما علمت ورشحنا به من قولنا اللهم انفعنا بما علمت ورشحنا به من قولنا اللهم انفعنا بما علمت ورشحنا به من قولنا اللهم بارك لنا فيما اعطيتنا وزدتنا اللهم ارزقنا والحاضرين واهلنا واولادنا وذرياتنا اجمعين ايمانا كاملا ويقينا صادقا وعلما صالحا وما لم يشئ